رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ya, sebelum kita lanjutkan ke, kemarin ada satu mufradat yang tertinggal yaitu al-asnan. Al-asnan itu sejenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk ya, sebagai berfungsi sebagai semacam sabun di tempat kita untuk gosok badan ketika mandi. Allah alam bentuknya seperti apa. Ya, kita masuk pada bab at-ta'aruf, pertentangan dalil. At-ta'arudu lughatan at-taqabulu wa tamanu. Wastihlahan taqabulu dalilain bihaitsu yukhalifu ahaduma al-akhara. Wa aqsamu ta'arudi arba'atun. al awalu ayakuna baina dalilaini amaini walahu lahu arba'u halatin. Ayumkina al-jam'u bainahuma bihaitsu yuhmalu kullun minhuma ala halin la yunaqidul akhara fiha fayajibu al-jam'u misal dalika qawlu ta'ala li nabi sallallahu wa innaka latahdi ila siratim mustaqim wa qawlihi ta'ala innaka latahdi man ahbabta والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة على الحق وهذه ثابتة لرسول صلى الله عليه وسلم Wal ayatu tsaniyatu yuradu biha hidayatu taufiqi lil amali. Wa hadhihi bi yadillahi ta'ala la yamlikuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu. Ta'arud secara bahasa maknanya takabul. Saling bertentangan. Pertama, no, ya, sama, saling bertentangan. Secara istilah dalil lain bertentangannya dua dalil di mana dalil yang satu yukhalif menyelisih dalil yang lain. Akan tetapi yang dimaksud pertentangan di sini adalah pertentangan dalam pandangan orang, bukan hakikat senyatanya. Karena tidak ada pertentangan dalam tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, ayat dengan hadis, hadis dengan eh, hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kana min indir khairillahi lahi la khilafan katsira." Seandainya itu datang dari selain Allah, maka disitulah yang ada pertentangan. Artinya dalam jika itu datang dari Allah, Quran dan Sunnah, maka tidak ada pertentangan di antara e, atau tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka yang dimaksud ta'arud dan takabul di sini adalah dalam pandangan orang, bukan hakikat nyatanya. Yang dimaksud ta'arudnya adalah kelihatannya ta'arud. Kelihatannya ta'arud. Dan macam-macam ta'arud itu ada empat. Yang pertama di antara dua dalil yang bersifat umum. Walau arba'u halat maka untuk dua dalil yang bersifat umum maka dikelompokkan jadi empat. Yang pertama mungkin untuk dikompromikan di antara keduanya. Yuhmal dimaknai, dipahami setiap dari dua dalil tersebut dimaknai dengan satu kondisi yang tidak bertentangan dengan yang lain. Maka jika mungkin untuk jamak, fayajibul jam'u. Maka wajib untuk mengkompromikan atau menggabungkannya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya engkau men, dan sesungguhnya engkau bisa memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Namun di ayat yang lain Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk man tak orang yang kau cintai. Ayat yang pertama mengatakan engkau bisa memberi petunjuk. Ayat yang kedua mengatakan engkau tidak bisa memberi petunjuk. Maka al-jam'u maka kompromi dua antara dua dalil ini dengan kita katakan ayat yang pertama maksudnya adalah hidayah dalalah. Hidayah dalam arti memberitahu jalan kebenaran ilal haq cuma memberitahukan jalan kebenaran inilah jalan kebenaran dan wahadi sahabitatun dan hidayah dalalah ini dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya bukan hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan yang lainnya juga memiliki sedangkan ayat yang kedua yuradu biha maksudnya adalah hidayah itu taufik lil amal adalah hidayah dalam artian taufik diberi kekuatan untuk beramal dan hidayah ini biadilah hanya ada di tangan Allah tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW ataupun yang lainnya tentang makna ayat mam ahbabta maka di sini ada dua penafsiran ada dua tafsir tentang makna man ahbabta yang pertama adalah man ahbabta hidayatahu orang yang kau inginkan agar orang tersebut mendapat hidayah yang kedua adalah orang yang kau cintai orangnya orang yang kau cintai orangnya kalau yang pertama maka maknanya adalah orang yang kau inginkan agar dapat hidayah Namun kalau penafsiran yang kedua orang yang kau cintai orangnya. Itu Abu Talib, kau cintai orangnya karena dia paman dan seterusnya. Fa'ilam yumkin al-jam'u fal muta'akhiru nasikhun in ulima atarihu fayu'malu bihi dunal awali. Misal dari qaulu ta'ala fi siyam faman istatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Fahadil ayatu tufidu at-tarhira bainal it'ami was siyami ma'a tarjihi siyami. Wa qawlihi ta'ala faman syahida minkum syara falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra. Tufidu ta'yina siyami adaan fi haqqi ghairil maridi wal musafiri wa qada'an fi haqqihima lakinnaha mutaakhiratun anil ula fatakunu nasiqatan laha kama yatulu ala dalika hadisus salamah hadisus salamata ibni akwai asabiti fi sahihaini wa ghairihima Fa illam yu'lam at umila bi rajihi in kana hunaka murajihun. Misalu dzalika qauluhu sallallahu man mata zakarom falyatawadda. Wa su'ila Nabi sallallahu wa su'ila sallallahu an rajul yamassu atau yamussu zakarahu a alaihi al-wudu'u. Qal la inama huwa bid'atun minka. Fayurajjahu al-awwalu li'annahu ahwatu wali'annahu aktaru turukan wa musahihuhu aktaru anahu nakilun anil asli fafihi ziyadatu ilmin ilam yujad muwajihun wajabat tawakufu wala yujad lahu mitalun sahihun yang kedua jika tidak mungkin untuk aljamu, maka hadis yang belakangan atau dalil yang belakangan adalah menghapus dalil yang sebelumnya. Ini bisa dilakukan in ulimat tarikh jika sejarah diketahui mana yang dulu dan mana yang belakangan. Oleh karena itu tidak mesti klaim nasak itu diterima. Ya, tidak mesti kemudian klaim nasak itu diterima. Perlu dicek yaitu yang pertama yang pokok adalah apakah ada sejarah sehingga diketahui ini mana yang duluan dan mana yang belakangan. Kalau tidak maka klaim nasah adalah klaim yang yang dusta atau klaim yang tidak benar. Bayuk malbihi maka diamalkanlah dalil yang terakhir dunal awal bukan dalil yang pertama. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah puasa. Faman tatawa khairan maka barang siapa dengan sukarela melakukan kebaikan bahwa khairul lakum maka itu lebih baik bahwa khairullah maka itu lebih baik baginya yaitu maksudnya itaan maka barang siapa yang tatawa khairan membayar fidyah memberi makan maka itu baik baginya namun wa antasumu khairul lakum kalau kamu memilih untuk berpuasa dan tidak mengambil pilihan option yang yang kedua yaitu memberi makan maka itu lebih baik maka ayat ini tufi itu menunjukkan at adanya hak memilih antara memberi makan ataukah puasa dan itulah puasa di awal-awal Islam ya, orang boleh kemudian milih puasa boleh tidak puasa ya silahkan namun bayar mata Ma'atar siam namun lebih ditekankan puasa dan puasa dikatakan lebih baik wa antatumu khairul lakum Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaita minkum syara" Barang siapa di antara kalian yang melihat asyhara hilal bulan Ramadan, maka adalah dia puasa. Dan barang siapa yang maridon sakit atau bepergian, fa'idatun maka bilangan diganti dengan bilangan yang sama min ayamin ukhar dari hari-hari yang lain. Maka ayat ini tufidu menunjukkan takyin Asia harus puasa. Adaan dan hukumnya adalah puasa yang tidak puasa ada untuk selain orang sakit dan musafir ada itu lawan dari kodok wakodokan dan statusnya wajib puasa namun kodok untuk orang yang berpua, orang yang bepergian atau orang sakit Lakinnaha akan tapi ayat ini lebih belakangan daripada ayat yang pertama. Maka ayat yang kedua ini menghapus hukum ayat yang pertama. Kama dulu ala dzalika sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Salamah bin Aqwa Asabit yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dan orang yang kemudian tidak berbicara tentang Al-Quran, satu hal yang sangat doruri, satu hal yang sangat urgen adalah mengetahui nasih dan mansuh. Atau ketika Ali bin Abi Thalib melihat ada orang yang uh, uh, ya, duduk dan dikelilingi oleh banyak orang yang ngajar berdasarkan Quran untuk ditanya apakah sudah tahu nasih dan mansuh maka dia mengatakan saya tidak tahu maka kata Ali bin Abi Thalib, kau binasa dan kau binasakan banyak orang. Nah, karena akan tidak paham nasib dan mansur, maka orang itu akan kan eh, salah paham dalam menjelaskan hadis demikian juga atau ayat. pernah dengar eh, ada ya, ngasih pengajian tentang ayat ini paman tatawwa khairan bahwa khairul lah wa antasumu khairul lakum kuntum ta'lamun dan menjelaskannya uh, makna ayat ini dengan ngasih contoh ngasih contoh orang yang makna makna ayat ini menurut si pembicara Eh, contoh dengan orang hamil teman tertawa akhiran itu diartikan uh, apa mem, mem, melebihkan ya, ya sehari ya, harusnya sekian misalnya. maka kemudian ditambahi lebih banyak beras sekian kilo ditambahi lebih banyak tatawwa khairan dengan sukarela dia melakukan hal kebajikan, tambahan kebajikan. Ini teman tatawa khairan itu e, barang siapa yang dengan sukarela dia menambah kebaikan. Ini dengan sukarela ini fitnya harusnya sekian dan ditambahi e, harusnya ya tambah berasnya agak lebih banyak maka orang yang hamil itu bisa kemudian boleh kemudian tidak puasa dengan bayar fidyah dan ya mbak lebih baik kemudian jika kemudian kadar fidyahnya itu ditambahi. Namun wa antasumu khairul lakum. Nah, kalau kemudian orang yang eh, yang hamil tadi kemudian berpuasa, nah, itu yang lebih, itu lebih baik, itu lebih afdol in kuntum ta'lamun. Menjelaskannya demikian. Saya cuma membatin, oh berarti orang ini tidak tahu maksud ayat. Ini ayat ini menceritakan tentang puasa di awal Islam. Tentang puasa di awal Islam kalau ada kemudian ketika itu semua orang baik dia sehat ataupun tidak boleh milih puasa tidak bayar fidyah atau kemudian dia tidak puasa asal bayar fidyah mungkin kalau orang kaya ya mungkin lebih baik eh, daripada susah-susah seharian ya saya tak bayar fidyah saja Fa'ilam yu'lam maka jika tidak diketahui sejarahnya maka diamalkan yang rajih Di sana hunaka murajih, jika ada faktor untuk fakta eh, faktor murajih yang menyatakan lebih kuat, alasan untuk kemudian memilih lebih kuat salah satu dalil. Contohnya ada sabda Nabi SAW, barang siapa menyentuh zakarnya sendiri, ya, Faliat tawadda maka adalah dia berudu Diatkan oleh Rau al-Khamsah. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya sendiri, alaihil wudu, apakah dia wajib berwudu? Maka Nabi katakan tidak, karena dia karena kemaluan nama huwa karena sebenarnya kemaluannya itu adalah bid'atun mingka, adalah bagian dari tubuhmu juga diatkan oleh eh, khamsah Maka beliau Ustaz Rahim Allah taala untuk men menyikapi hadis ini beliau memilih jalan tarjih. Fayurja al awal maka ditarjihkan hadis yang pertama berarti batal dengan alasan yang pertama li'anu ahwat itu lebih hati-hati yang kedua aktar turukan karena jalur periatannya lebih banyak daripada hadis yang kedua yang ketiga wa musahihu aksar ulama yang mensahihkan hadis yang pertama itu lebih banyak daripada yang mensahihkan hadis yang kedua yang keempat di nakil anil asal karena karena hadis yang pertama tersebut memindah dari hukum asal. Fafizia satu ilmin maka di sini ada tambahan ilmu. Beda dengan hadis yang kedua. Hadis kedua itu cuma menetapkan hukum asal. Hukum asal adalah atau zimmah. Tidak ada kewajiban untuk berwudu, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Maka dia cuma menetapkan hukum asal. Beda dengan hadis yang pertama dia memindah, mengeluarkan dari hukum asal. Maka kalau saya ingin memilih tarikatul tarjih dalam hal ini. Pun ada juga ulama yang kemudian memilih tarikatul jamak ya, sebagaimana Syekh Al Albani di Tamamul Minnah dan Syaikhul Ali Basam di Taudul Ahkam. Sehingga dikumpulkan dengan eh, nanti katakan karena disahkan hadis yang kedua itu adalah bagian dari dirimu maka jika orang itu menyentuh zakar, bagaimana menyentuh bagian tubuh yang lain, bagaimana menyentuh kepala, bagaimana memegang tangan, maka tidak batal. Maka menyentuh kemaluan yang membatalkan adalah nah, sentuhan yang kemudian punya maksud-maksud nah, diiringi dengan perasaan tertentu, nah, diiringi dengan syahwat. contoh eh, eh, atraksi yang lain adalah masalah eh, misalnya turun sujud maka hadis yang ada hadis mungkin lutut dulu ada hadis yang mungkin uh, tangan dulu dan salah dalam hal ini tarikahnya adalah tarikatul uh, dan yang lebih kuat adalah yang menyatakan tangan dulu ada sebagian lama yang kemudian mengklaim nasr dalam hal ini turun dengan tangan itu mansuh bagaimana perkataan alimam Ibnu Huzaimah kan tapi <coughs> tidak ada bukti tarikh mana yang lebih dahulu maka klaim beliau dalam ini adalah klaim bila ah, dakwah bila bayina dakwah bila bayina klaim tanpa bukti sehingga tidak boleh menggunakan tarikatun nasakh dalam hal ini Fa'ilam yujad jika tidak ditemukan muradih faktor untuk mentarjih maka wajib tawakuf. Tawakuf. Artinya semuanya tidak diamalkan. Ini tidak diamalkan itu tidak diamalkan sampai kita menemukan murajih. Namun untuk yang nomor empat ini ini istirahat, ini cuma pengandaian. Karena apa? Realitanya lam yujad lahu misalun sahih. Dan realita tidak ditemukan contoh yang yang, yang sahih yang benar untuk hal ini. Al-qismu atsani ayakuna ta'arudu bainal khaffaini falau arfa'u halatin aidan. Ayumkina al-jam'u bainahuma fa yajibul jam'u. Misalu misaluhu hadisu Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hati Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra yauman nahri fi Makkah. Wa hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salaha bi Mina فيجمع بينهما بأنه صلاها في مكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أسابه فإلم يمكن الجمع فتاني ناسخ إن علم التاريخ مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إن أهللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك wa banati amika wa bani amatika wa qawluhu la yahilu lakan nisa'u min ba'du wala an tubaddala an tubaddila bihinna min azwajin walau a'jabatka husnuhun fataniyatu nasikhatun lil ula ala ahadil aqwali fa ilam yumkin an umila birajihi in kana hunaka murajihun مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم فراته الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها ولأن حديثها مؤيد في حديث أبي رافع رضي الله عنه anna Nabi sallallahu tazawwajaha wa huwa halalun wa kuntu rasul wa kuntu rasula bainahuma. Fa lam yujad murajihun wajib tawaqqufu wa la yujadu lahu misalun sahihun. Yang kedua adalah ta'arud pertentangan di antara dua dalil khusus. Maka ini terbagi menjadi arba halat empat keadaan juga yang pertama mungkin untuk dikompromikan di antara keduanya maka wajib dikompromikan. Contohnya adalah hadis Jabir tentang tata cara haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir mengatakan ke Nabi sholat duhur, yang menahri pada hari nahar, hari nahar itu tanggal berapa? Eh, tanggal berapa? Hari nahar? Hmm? Kalau hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Hari Nahar apa hari apa? Sudahnya. Kenapa disebut hari Nahar? Karena orang beli korban kapan? Tanggal 10. Karena orang yang beli korban itu tanggal 10, nggak ada yang tanggal 9 kan? Ah? Tidak termasuk hari Tidak termasuk hari tidak. Ya, dibedakan. Maka awal awal penyembelihan itu disebut hari nah ayam yang yang menahar Disebut yang menahar karena ini awal penyembelihan tanggal 10. Di kata di Makkah dan hadis Ibnu Umar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur itu di Mina. Maka yujma dikompromikan di antara keduanya yaitu Nabi sholat zuhur di Mekah Kemudian ketika beliau keluar sampai ke Mina, Nabi ulangi lagi diman fiha dengan para sahabat fiha, uh, dengan orang-orang yang ada di Mina Mina ashabi di antara para sahabat Nabi sallallahu Dan salat dan satu salat fardu itu boleh, bisa diulangi dua, dengan dua dua kali asalkan beda niat. Asalkan beda niat yang wajib salah satu kalau semuanya niatnya wajib ya nggak boleh tidak ada dua uh, karena sholat fardu itu cuma lima nanti kalau eh, kalau nanti niatnya wajib semua berarti sholat fardunya sehari semalam jadi enam ya kan eh? gimana niatnya fardu uh, duhur namun statusnya sunnah dan niatnya sunnah nafilah kalau niatnya wajib, ya tidak boleh. Nanti yang wajib jadinya uh, enam, sehari semalam jadi enam. Jika tidak mungkin untuk aljamu dikompromikan, maka yang kedua adalah nasikh menghapus hadis yang pertama dengan catatan ulima tarikh tarikh atau sejarahnya diketahui. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wahai Nabi, ini kami halalkan untukmu istri-istri yang kau berikan kepada mereka ujurahuna mahar-mahar mereka wa ma yang yaminuk dan budak-budak perempuan mimma apa Allahu alaik dari ghanimah yang Allah berikan padamu ghanimah itu disebut juga baik apa Allahu alaik demikian juga anak-anak pamanmu dan anak-anak bibi-bibimu namun ayat yang lain mengatakan tidak halal bagimu anisa para wanita mimba'du. Para wanita sesudah engkau punya istri ini, ya, sembilan istri yang ada ketika itu, maka sudah tidak boleh nikah lagi setelah ini. Wala antubat dan tidak boleh engkau tebadil eh, mengganti bihina mereka Artinya apa? Ya tetap sembilan, namun satu dicerai atau diganti. Kalau tidak boleh tambah, artinya nggak boleh nambahi lagi. Kalau tidak boleh mengganti, artinya nggak boleh salah satu dicerai kemudian nah, diganti dengan yang lain. Min azwajin dari istri-istri meskipun menakjubkanmu, mengagumkanmu, husnuhun kecantikan mereka. Kecantikan wanita tersebut Pasani atau maka ayat yang kedua itu menghapus ayat yang pertama ala ahadil akwal menurut salah satu pendapat ahli tafsir. Ada ada beberapa pendapat tentang hal ini. maka ada ulama yang kemudian menyatakan bahasanya ayat yang kedua itu kemudian ayat kedua itu kemudian mansuk Kedua itu mansuh, larangan untuk nambah itu lagi itu mantuk. Ya, kemudian Nabi kemudian diperbolehkan nambah istri lagi. Nabi, Nabi SAW tidak nambah istri lagi juga. Meskipun Nabi SAW tidak nambah istri lagi setelah setelah itu. Supaya kemudian ee, eh, jadi Nabi melakukan demikian, tidak melakukan demikian nambah istri adalah semata-mata karena kehendak Nabi SAW menunjukkan minah eh, eh, minnah Nabi SAW uh, eh, kepada istri-istrinya. Jadi bukan karena ketentuan Allah nggak boleh nikah lagi, non Allah telah cabut ketentuan itu menurut salah satu pendapat. Ya. Allah telah cabut ketentuan itu, Allah telah nasakh dan Allah kembali bolehkan untuk nikah lagi, namun Nabi tidak melakukannya. Ini kan satu berarti ya, apa? Ya ya, Nabi berbaik hati menunjukkan supaya Nabi tidak nikah lagi itu adalah karena kebaikan hati beliau bukan karena larangan dari Allah tentu ini lebih e, di pandangan istri-istri beliau e, kalau ini ketentuan Allah sama ini kebaikan hati kan jelas e, itu menurut mereka akan lebih ya dengan kebaikan hati ini kan lebih lebih dari sekedar kalau ini adalah karena karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga fa'ilam yumkin al-nasxu jika tidak mungkin nasar maka yang diamalkan adalah yang rajih jika ada murajih faktor untuk mentarji. Contohnya hadis dari Maimunah. Maimunah mengatakan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah binti Abi Sufyan. Ini anaknya Abi Sufyan dan dinikahi sebelum Abi Sufyan masuk Islam Nabi SAW menikahi Maimunah wa halalun setelah Nabi tahalul. Nah, diatkan Imam Muslim. Namun ada hadisnya Ibn Abbas dari Ibn Abbas dia mengatakan bahasanya Nabi SAW menikahi Maimunah wa muhrimun. Pada Nabi SAW dalam keadaan belum tahalul. Ini diatkan oleh Al-Jamaah, Bukhari Muslim dan yang lainnya. Maka hadis ini tanakut, ada nampak tanakut di antara dua hadis ini, maka yang rajah adalah hadis yang pertama. Murajihnya apa? Karena Maimunah adalah sahibatul kisah Pelaku sejarah. Ya pelaku sejarah. Maka perkataan pelaku sejarah dengan saksi sejarah ya. ya cuma saksi saja, pengamat dari kejauhan cuma kemudian menyaksikan maka tentu yang lebih valid adalah pernyataan pelaku sejarah daripada pengamat sejarah atau saksi sejarah cuma jadi saksi dari kejauhan artinya dia bukan cuma menyaksikan kejadian nah, di sini Maimunah nah, Ibnu Abbas itu pengamat sejarah saja ya, statusnya sedangkan Maimunah pelaku oh sahib atau sahibatul kisah maka sahibatul kisah pelaku sejarah adrobiha itu lebih lebih paham dengan kisah dan sejarahnya Wajah yang kedua hadisnya eh, karena hadis Maimuna itu muayyad dikuatkan dengan hadis Abu Rafi. Abu Rafi mengatakan bahwa Nabi SAW tazawajaha menikahi Maimunah wa halalun kata Abu Rafi. Dalam keadaan Nabi itu sudah tahallul. Dan Abu Rafi mengatakan wa kuntu ar-rasulah dan aku adalah mak jomblang di antara keduanya. Dan aku adalah penghubung. Istilahnya Rasul ya. Aku penghubung di antara keduanya. Nah, kalau bahasa jahatnya mak jomblang di antara keduanya. Yang kemudian menjadi penghubung Nabi eh, di eh, namun penghubung di sini dalam artian eh, Nabi ingin menikahi Maimunah kemudian tidak Nabi sampaikan langsung namun Nabi tidak pesan sama Abu Rafiq Fa'ilam nah, yujad jika tidak ditemukan murajih faktor untuk mentarjih, maka wajib tawakuf, namun tidak ditemukan contoh yang tepat. Al-Qismu asalis ayakuna ta'arudu bainal amin wa khasin fayukhassasu al-amu bil khassi. Misalu kalu sallam fi mataqat as al-usuru wa kaluhu laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqatun. Fayukhassasu al-awwalu bisani wala tajibu zakatu illa fi ma balagha khamsata awsufin. Al-qismu arabi ayakuna ta'arudu baina nasaini ahaduma a'ammu min al-akhar min wajahin wa akhasu min wajahin. Falahu salatu halatin. Yang ketiga adalah ta'arud pertentangan di antara dalil yang pertama adalah dalil umum, yang kedua dalil khusus maka jamaknya maka dengan jamak yaitu dengan taksis maka ditaksislah lapar yang am dengan yang khusus contohnya ada sabda Nabi SAW tumbuhan yang sakot sanau panen dari air yang sakot diberi air asama dari hujan maka zakatnya al usuru seper sepuluh Maka di sini ada ma dan ma di sini menunjukkan umum dan umum di sini mencakup dua hal umum kadar ya. tidak ditetapkan nisabnya karena di sini kadar panen seberapa ya seper 10 dan umum dari jenis jenis tanaman karena ma, maka semua jenis tanaman Hadis yang kedua, lain sapi maduna kom khamsati ausukin tidak ada dalam tanaman yang kurang dari lima wasak sedekahun kewajiban zakat. Maka hadis ini taksis ada hadis khusus dan khususnya dalam dua hal. Pertama dalam kadar. Ya. Kalau tadi tidak ditetapkan nisabnya, maka di sini ditetapkan nisabnya itu lima wasak satu waksak itu sama dengan 60 sok, satu sok sama dengan 4 mod, satu mod sama dengan uh, ini dan ada kemudian kekhususan dalam jenis karena yang namanya wasak itu adalah istilah untuk takaran ya. istilah untuk takaran maka ini berlaku untuk e, berarti berlaku tanaman yang kemudian ada jejakatnya adalah tanaman yang bisa ditakar perhitungannya itu dengan e, perhitungan takaran makanya nah, itu buah-buahan nah, misalnya itu tidak tidak ada wajib zakat karena buah-buahan itu timbangan ya. ayu maka ditarik hadis yang pertama dengan hadis yang kedua sehingga tidaklah wajib zakat kecuali tanaman atau panen yang balaro sudah sampai lima wasak. Kemudian yang keempat, ta'arud di antara dua dalil yang satu lebih luas daripada yang lain dari satu sisi, namun lebih khusus dari satu sisi. Maka ada dua dalil Dalil yang pertama itu lebih luas cakupannya daripada dalil yang kedua. Namun di sisi yang lain, dalil yang kedua ini lebih luas cakupannya dari dalil yang pertama. Maka masing-masing dalil ini, masing-masing dalil ini di dalam dalil tersebut ada am dan ada khas masing-masing dalil. Masing-masing dalil ada am dan khas. Dalil yang kedua ada am dan khasnya. Maka di satu sisi dalil yang pertama itu lebih luas cakupannya dari dalil yang kedua dan dari sisi yang lain dalil yang kedua itu cakupannya lebih luas daripada dalil yang pertama. Artinya masing-masing dalil ada am dan khas, ada am dan khas. Namun am dan khasnya tidak ala wajil itlaq ya, dalam bentuk mutlak akan tetapi ala wajihin dari satu sisi Falahu salah halatin maka ada tiga bagian. Yang pertama ayakuma dalilun ala taksisi umumi ahadihima bil akhar fayukhassasu bihi. Misalu kalau ta'ala walladzina yatawafawna minkum wa yadharuna nabi yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asuri wa asra. Wa qalu tasad wa qalu azwajal wa ulatul ahmali ajalahunna ayadna hamlahun. فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها والثانية خاصة في الحامل وعامة في المتوفى عنها وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص أموم الأولى بالثانية وذلك أن سبيئة الأسلامية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج Wa ala hadza fatakunu iddatul hamili ila watul hamli sawa'an kanat mutawafa anha am ghairaha. Wa illam yakun dalilun ala taksisi umumi ahadima bil akhara umila birajihi. Misalu dalika qalu sallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Wa qawluhu sallam la salata ba'da subhi hatta tatlu asyamsu wa la salata ba'dal asri hatta tahub asyamsu fal awal khasun fi tahiyatil masjidi amun fil waqti wa thani khasun fil waqti amun fis salati yasmulu tahiyatal masjidi wa ghairaha lakin rajiha takhsisu umumi thani bil awali fatajuzu tahiyatul masjidi fil awqatil manhi an umumi salati fiha wa inna marajahna dzalika li anna takhsisa umumi tsani qad thabata bi ghairi tahiyatil masjidi ka qada'il mafrudati wa i'adatil jama'ati fa dha'ufa umumuhu Wa ilam yakum dalilun wala li taksisi umumi ahadihima bisani وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في السورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن في الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتعارض ورسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب nazaril mujtahidi li kusurihi wallahu a'lam. Maka ada tiga bagian untuk pertentangan di antara dua dalil masing-masing lebih umum daripada yang lain dari satu sisi. Yang pertama ayakumah dalil terdapat dalil yang mengkhususkan keumuman salah satu dalil fayukhassas maka ditaktis dengan dalil yang mentaktis nah, ternyata ada dalil yang eh, mengkhususkan salah satu dalil keumuman salah satu dalil maka kita perhatikan eh, dalil yang mengkhususkan contohnya adalah dua ayat ayat yang pertama mengatakan dan orang-orang yang dimatikan di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri maka istri-istrinya wajib terobos dan menunggu diri mereka itu menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari maka hadis ini atau ayat ini berkenaan dengan khusus khasnya apa? khas dalam masalah istrinya adalah istri yang ditinggal mati namun am, namun umum dari sisi keadaan istri boleh jadi dia hamil, boleh jadi dia tidak hamil. Sedangkan ayat yang kedua dan wanita-wanita yang hamil adalah huna, idah mereka adalah sampai melahirkan apa yang mereka kandung. Maka maka ayat ini khas khusus untuk masalah istri yang hamil. Namun dia umum berkenaan dengan keadaan istri, boleh jadi ditinggal mati, boleh jadi dicerai. Idahnya itu boleh jadi karena ditinggal mati dan boleh jadi karena dicerai. Maka kita lihat dua dalil ini masing-masing dalil itu mengandung khas dan am. Masing-masing dalil itu mengandung khas dan am. Dalil yang kedua dia khusus untuk hamil namun dia am baik ditinggal mati atau dicerai. Namun dalil yang pertama itu khusus ditinggal mati. Namun am tentang keadaan istri hamil ataukah tidak hamil. Ya. Itu maksud dari keterangan berikutnya. Maka hadis yang pertama khusus untuk wanita yang ditinggal mati namun umum mencakup wanita hamil atau tidak hamil. Dari yang kedua khasatun khusus untuk wanita yang hamil namun umum untuk yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang lainnya. Yang lainnya apa? Dicerai. Yang lainnya itu apa? Dicerai. Maka dia umum yaitu mencakup yang ditinggal mati oleh suaminya ataukah dicerai oleh suaminya. Akan tapi dalam dalil terdapat dalil yang mengkhususkan umumil ula keumuman yang pertama dengan yang kedua maka hadis menunjukkan bahasanya keumuman dalil yang pertama itu harus dipahami dengan dalil yang kedua dalilnya tersebut adalah karena ada seorang sahabiah namanya Sabiah al-Aslamiyah itu wadu'at itu melahirkan setelah wafatnya suaminya beberapa malam saja. Fa'adzinalaha Nabi, maka Nabi secara mengizinkannya untuk menikah kembali. Dia mutafakun alaihi. Maka berdasarkan pengkhususan dalil yang pertama dengan yang kedua, maka jadinya idahnya orang hamil adalah sampai melahirkan baik mutawafa anha, baik dia ditinggal mati ataukah dicerai. Jadi yang menang adalah keumuman. Jadi iya, yang kita yang lebih dikuatkan adalah keumuman dalil yang ke huh? dalil yang kedua keumuman dalil yang kedua itu yang lebih menang berdasarkan uh, eh, kisahnya Sadi'ah al-Aslamiyah oleh karena itu kita katakan pendapat sebagian sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain yang mengatakan jika ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka kata, kata Ali bin Abi Thalib itu dia beridah dengan jangka waktu yang paling lama di antara dua. Jadi kalau pendapatnya Ali bin Abi Thalib, ada seseorang wanita ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi hamil, maka dilihat mana yang paling lama maka jika dia ini sudah dalam kondisi hamil 9 bulan eh, maka yang paling lama adalah 4 bulan 10 hari maka dia idahnya 4 bulan 10 hari nah jika kemudian dia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamilnya baru 1 bulan eh, maka 4 bulan 10 hari sama 9 bulan kan lebih lama 9 bulan maka idahnya diambil yang paling lama yaitu maka berarti idah idahnya sampai melahirkan Kan? Karena pendapat beliau itu bertentangan dengan nas, maka perkataan sahabat jika bertentangan bertentangan dengan nas, maka kita ambil nas. Nasnya apa? Kisah Sabiah al-Aslamiyah. Nah, Sabi al-Aslamiyah ini menunjukkan tidak dilihat mana yang panjang-panjangan, ya. Kan? Mana yang lebih lama. Namun ya apapun keadaannya ya, diambil adalah kapan melahirkan. Dan jika lam yakum tidak terdapat dalil untuk mengkhususkan keumuman salah satu dalil dengan yang lain, maka diamalkan yang rajih saja. Contohnya dari sabda Nabi SAW, jika kalian masuk masjid, maka di sini mengandung keumuman, yaitu kapan saja, waktunya. Asalkan masuk masjid. Jika kalian masuk ke masjid, maka ini keumumannya apa? Di waktu kapan saja maka janganlah duduk hatta isali rokaatain sampai sholat dua rokaat. Maka dalam hadis ini ada khas dan ada am. Amnya yaitu masuk masjid kapan saja. Khususnya adalah sholat tahiyatul masjid. Ada hadis yang kedua tidak ada sholat setelah subuh sampai terbit matahari. Walau sholat dan tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Dan menurut pendapat yang paling kuat asubah dan al-asr di sini adalah as-salah. Ini makna makna yang yang lebih kuat la salat ba'da subuhi ai ba'da salat subuhi. Yang dihitung adalah salatnya Wala salata ba'dal asri, ba'dal asri maknanya ai ba'da salatul asri. Artinya, kalau kemudian salat asarnya itu dijamak dengan zuhur, ya sejak itu bukan waktu bukan ba'da waktil asri akan tapi ba'da salatil asri. Berdasarkan riwayat yang lain. Maka seandainya kemudian salat asar dijamak dengan zuhur, ya maka sejak sejak salat asar pada waktu di sana gitu maka hadis ini gak ada khas dan ada am yaitu amnya adalah larangan untuk semua sholat lah sholat di sini am khasnya adalah waktu tertentu nah, karena itu kita lihat Fal awal maka yang pertama khusus untuk tahiyatul masjid, namun bersifat umum untuk waktu di waktu kapanpun sedangkan hadis yang kedua khas fil waktu khusus pada waktu tertentu non am bersifat umum untuk semua sholat yasmul mencakup tahiyatul masjid dan selain tahiyatul masjid maka sebagian ulama kemudian ngambil hadis yang kedua dia dipakai semacam Abu Hanifah. Eh, maka Imam Abu Hanifah melarang sholat di waktu terlarang. Dia mengambil hadis yang Yang kedua, akan tapi pendapat yang benar pendapat jumhur ulama ya, itu dengan mengambil hadis yang memenangkan hadis yang pertama dan mengalahkan hadis yang kedua. Dia katakan, akan tapi yang rajih adalah mengkhususkan keumuman yang kedua dengan yang pertama sehingga kesimpulannya boleh tayatul masjid, demikian juga waktu salat-salat yang punya sebab yang lain fil awqat al-manhiyi di waktu yang terlarang. Kita menangkan daripada keumuman salat di dalam hadis yang e, kedua. Apa alasan kok yang dimenangkan itu? Alasannya apa muwajjihnya? Dan kami rajihkan hal itu karena mengkhususkan keumuman yang kedua pengkhususan keumuman yang kedua qad tak ada di kasus untuk selain tahiyatul masjid hadis yang kedua itu larangan sholat setelah asar dan setelah sholat subuh ya. maka itu ternyata eh, mengalami taksis dalam dalil-dalil yang lain yaitu kakada al mafrudah kakada al mafrudah untuk mengkada salat fardu mengkada salat fardu semisal orang yang ketiduran orang kelupaan eh, maka meskipun itu kemudian di waktu yang terlarang dia bisa langsung sholat di waktu matahari terbit nggak usah nunggu matahari keluar. Ketika itu dia boleh sholat. Ya, dengan dalil kata Nabi Sallam, man nama an salatin au nasiya, man nasi an salatin au nama, hina zakaroh Siapa yang ketiduran atau kelupaan, sholatlah ketika ingat. Meskipun di waktu yang terlarang, wa jamaah dan mengulangi jamaah. Bagaimana? Soalnya dalam hadis tentang kasus sholat subuh, Nabi sholat subuh ada dua orang yang duduk nggak sholat di luar masjid. Maka Nabi panggil dan Nabi perintahkan besok-besok lagi. Nah, kalau kemudian datang di situ kok sedang jamaah, meskipun kau sudah sholat, ya kamu sholat lagi, mengulangi jamaah. Maka ini mentaksis nah, hadis larangan sholat di waktu yang terlarang. Maka keumuman eh, larangan sholat di waktu yang terlarang keumumannya itu lemah karena telah ditakses oleh banyak dalil ini i'adatul jamaah nah, ini menarik beda dengan keumuman hadis yang pertama itu tidak ada taksisnya nah, keumuman hadis yang pertama tidak ada taksisnya sedangkan keumuman hadis yang kedua itu ada taksisnya bahkan banyak taksisnya Fadha'ufa umumuhu, maka lemahlah keumuman yang ada di hadis yang kedua. Oleh karena itu e, salah satu kaidahnya Syekhul Islam Taimiyah Belum mengatakan dalil umum yang keumumannya itu tidak mengalami taksis itu arjah lebih kuat daripada dalil umum yang keumumannya itu mengalami taksis. Jika ada dua dalil, ini keumumannya mengalami taksis dan mengalami taksis dan ini tidak, maka yang lebih dimenangkan adalah dalil umum yang tidak mengalami taksis, yang tidak terkena taksis. Karena banyaknya dalil yang mentaksis keumuman satu dalil, maka menunjukkan ya, berarti keumuman, keumuman dalil yang kedua, dalil yang lain itu lebih kuat sehingga dia lebih dimenangkan. Jika tidak ada dalil-dalil tidak pula murasih untuk mentaksis keumuman salah satu dengan yang kedua, maka wajib beramal dengan setiap dari keduanya dalam kasus yang tidaklah keduanya bertentangan dan wajib tawakuf dalam surah dalam kasus yang keduanya bertentangan. Tetapi tidak ada contohnya. Kan nggak ada murasih, tidak ada e, dalil maka ya kalau kemudian dalam kasus yang di situ bertentangan maka tawaku namun tidak ada contoh untuk hal ini namun catatan yang beliau sampaikan laki la mungkin, namun tidak mungkin terjadi ta'arud pertentangan di antara kontradiktif di antara dalil finasul amri dalam keadaan yang senyatanya ala wajib dalam bentuk yang tidak mungkin untuk dikompromikan tidak pula mungkin dinasah tidak mungkin tidak pula mungkin untuk tarji li'ana nusus karena nas itu tidaklah bertentangan tidak ada nas yang bertentangan yang menafikannya adalah Allah sendiri dan Rasul SAW telah menjelaskan dan menyampaikan akan tapi kot kok boleh jadi kok terjadi zalika hal tersebut pertentangan dihasab menurut nazar pandangan ulama yang melihat hadis dalil tersebut likusurihi karena kedangkalan ilmunya. Yang salah adalah manusianya, kedangkalan ilmu manusia. Ya, bukan karena dan senyatanya dalil itu bertentangan. Non, e, manusia karena kedangkalan ilmunya dan menganggap dalil-dalil tersebut bertentangan. Dan at-tartib bainal adillah. E, urutan dalil. Idza tafaqat al-adillah kato al-kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas ala hukmin au farada ahaduma min ghairi mu'aridin wajaba isbatuhu wa in ta'aradat wa amkana al-jam'u wajaba al-jam'u wa ilam yumkin al-jam'u umila binasak in tamat surutuhu wa ilam yumkin anas wajab tarjih fayurjah min al-kitab sunnah an-nasu ala zahir wa zahiru ala al-mu'awwali wal mantuku ala al mafumi والمثبت على النافي والناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم والأم المحفوظ الذي لم يخصص على غير المحفوظ وما كان آه، صفات وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه وصاحب القصة على غيره ويقدم من الإجماع القطعي على الظني wa من القياس al-qiyas al jika kita al selaras dalil-dalil yang lewat itu kita sunnah ijma dan kias untuk satu hukum atau intaroja bersendirian salah satu dalil eh, untuk memberikan hukum tentang satu hal min muarif tanpa ada penentang maka wajib menetapkan hukum itu namun jika ta'arad jika terjadi kontradiksi dan mungkin untuk al dikompromikan, maka wajib dikompromikan. Jika tidak mungkin kompromi disatukan, maka umilah diamalkan yang dalil yang menasakh. Jika tamat jika lengkap syarat-syarat nasakh. Jika tidak mungkin nasakh, maka wajib untuk tarjih Dan salah satu cara untuk mentarsi adalah dengan mengetahui tartibul adillah. Salah satu cara untuk mentarsi adalah dengan mengetahui tartibul adillah, urutan urutan dalil. Dan fayodda oleh karena itu ditarjih eh, minal kitab sunnah dalil dalam Quran dan sunnah maka di dirojihkan nas daripada bahir, bahir daripada muawal nas bahir muawal maka urutannya nas, dohir dan muawal. Maka nas yang dimenangkan. Tidak ada daripada dohir dan muawal. Dohir lebih dimenangkan daripada muawal. Ini urutannya nas, dohir dan muawal. Wal mantuk ala mabum mantuk itu lebih dimenangkan daripada mabum Musbit dalil yang menetapkan itu lebih dimenangkan daripada yang meniadakan. Wanakil dan dalil yang memindah dari hukum asal ya, itu lebih dimenangkan dari mubki yang mempertahankan hukum asal di anak ma'al nakil karena bersama dalil yang memindah dari hukum asal ziyadatu ilmin terdapat tambahan ilmu Di anak ma'al dia ziyadatu ilmin isimnya anak Dia ziyadatu ilmin ada tambahan ilmu contohnya tadi tentang masalah memegang kemaluan wal am al mahfuz dan hadis atau dalil am yang terjaga. Apa itu am yang mahfud? Lam yukhosos, Itu dalil am yang tidak mengalami taksis itu lebih dimenangkan daripada am yang ghairul mahfud. Contohnya dalam tadi sholat tahiyatul masjid. Dan hadis yang sifat al-qabul faktor untuk menerima hadis tersebut aksar lebih banyak itu lebih dimenangkan daripada yang sifat kabulnya itu kurang. Ini jalannya lebih banyak, misalnya. Mustahiknya lebih banyak, sebagaimana <coughs> contoh yang lewat. Maka sifatul kabul untuk hadis ini lebih kuat. Wasahibul kisah pelaku sejarah itu lebih dimenangkan daripada bukan pelaku sejarah. Bagaimana tadi? Wiyukodam dan minal ijma kalau masalahnya ijma maka yang di didahulukan ada ijma kopi daripada ijma bani. Untuk masalah kias maka diutamakan yang kias yang jali daripada kias yang hobi. ini kan yang kita kaji dalam kesempatan uh, sore hari ini insyaallah terus eh. yang hukumannya dikalahkan itu terus statusnya apa mana juga ditolak atau kemudian dibawa setelah ya. Iya. setelah tadi kan dikalahkan iya, maka dia berlaku dalam selain kasus hanya keumuman nya hanya berlaku dalam selain yang tercakup uh, dalam selainnya, dalam kasus-kasus selainnya. Maka berarti keumuman keumuman salah satu dalil tadi larangan sholat itu kan keumumannya maksus kesimpulannya mengalami taksis. Ya sudah selain kasus yang ditaksis maka dia berlaku. Bagaimana kaidah si an ya, al an ba'da taksis bujatan fi lafat am setelah mengalami taksis maka dia jadi dalil namun di selain di luar kasus taksis yang sudah ditaksis. Ini demikian. Insya Allah Kamis depan adalah pertemuan yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi